Furqah salah satu dari kata dalam materi ini firqah itu bisa diartikan uh, sebagai golongan sesat begitu firqah dan firaq bentuk jamak dari ikhtilaf dari kalimat firqah golongan sesat firqah iftirak perpecahan ada juga berkaitan dengan materi ini mufradat atau kosakata ikhtilaf atau khilaf itu kalau dalam bahasa kita ikhtilaf atau khilaf ini perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Sehingga ada kosa kata iftira ada lagi ikhtilaf. Kalau iftirak itu berpecah belah, perpecahan kalau ikhtilaf perselisihan gitu, perbedaan pendapat. Itu di antara beberapa kosakata. Adapun yang menjadi materi kita yaitu perpecahan, berpecah belah atau furqah, iftirak yang dimaksud di dalam ranah manhaj atau secara umum syariat Islam perpecahan yang dimaksud yaitu keluar dari tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari al-jamaah jamaah kaum muslimin yang di atas sunnah berkaitan dengan masalah masalah usuluddin atau pokok-pokok ajaran agama baik yang berkaitan dengan akidah atau syariat amalia yang bersifat fat'i atau berkaitan dengan masalah kemaslahatan umat Islam yang mendasar. Maka itulah perpecahan. Berpecah artinya menyimpang dari jalan yang benar dan bisa dikatakan pada akhirnya memiliki jalan sendiri dan jadilah yang memiliki jalan sendiri ini disebut firqah yang notabene dia berseberangan dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manhaj as-salafus saleh Oleh karena itu sebuah hadis mengindikasikan akan makna dari iftirak perpecahan ini sebuah hadis mengisyaratkan lah begitu akan makna hakikat dari perpecahan ini diantaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti yang dituliskan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya. Man kharaja min al taati wa faraqa al-jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar berlepas di melepaskan diri dari ketaatan dan wafaraqal jamaah dia memecahkan diri memisahkan diri dari al jamaah memiliki jalur sendiri, kelompok sendiri, jamaah sendiri yang berseberangan dengan al-jamaah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famata lalu orang tersebut meninggal mata maka meninggalnya ini mitatan jahiliyah kematian yang sifatnya jahiliyah, tercela. Ini diantara yang menunjukkan, mengisyaratkan akan makna dari iftirak, makna dari perpecahan, memilih memiliki jalur sendiri di dalam beragama bertentangan dengan manhaj yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para salafus saleh ahlu sunnah wal jamaah. Perpecahan. Oleh karenanya akan kita lihat nanti di muka insya Allah yang namanya perpecahan, iftirak ini tercela. Perpecahan ini sungguh sikap atau pilihan yang buruk sekali dan tidak sesuai dengan sikap seorang muslim yang seharusnya taat dan tunduk patuh kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut diketahui bahawa antara perpecahan dengan perbedaan pendapat atau antara iftirak dengan ikhtilaf ini sangat berbeda. Yang bisa dikatakan secara ringkasnya dari segi nilai dari segi nilai, perpecahan ini bersifat negatif. Sementara berbeda pendapat dalam kadar tertentu atau dalam globalnya itu tidaklah buruk. Dan secara rincinya patut dicermati beberapa poin, beberapa nuktoh berkaitan dengan hal-hal yang sedikit membedakan antara perpecahan dengan perbedaan pendapat atau antara ikhtilaf antara iftirak dengan ikhtilaf. Yang pertama, bahwasanya setiap perpecahan itu mestilah terjadi perselisihan atau perbedaan tetapi tidak semua perbedaan, perselisihan, perbedaan pendapat dikategorikan sebagai perpecahan. Golongan-golongan sesat yang diantaranya seperti yang dilansir di dalam fatwa-fatwa MUI misalnya, setiap golongan sesat itu iftirak. Itu perpecahan. Makanya dikatakan golongan sesat. Itu perpecahan. Dan mesti berbeda. Mesti terdapat perbedaan dan tentu saja perbedaan ini sangat dahsyat perbedaannya. Lalu tidak semua perbedaan ikhtilaf dikatakan iftirak. Di mana sebagai gambarannya kaum muslimin atau golongan-golongan masyarakat kaum muslimin yang berada di bawah payung manhaj ahlu sunnah wal jamaah mengikuti manhaj salafus saleh tidaklah mesti semuanya seragam di dalam pendapat banyak di kalangan mereka perbedaan-perbedaan pendapat khususnya misalkan di dalam masalah fikhiyah di dalam masalah-masalah fikih mobil khusus teknis peribadahan misalkan ini menunjukkan perbedaan tetapi bukanlah perpecahan Bahkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi sebatas perbedaan yang tidak sampai kepada nuktah perpecahan yang keluar dari manhaj atau daerah ahlus sunnah wal jamaah manhaj as-salaf salih. Ini patut dibedakan. Lalu yang berikutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan perpecahan di kalangan kaum muslimin dalam arti terjadinya sempalan-sempalan dan golongan-golongan sesat yang menyimpang dari manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam arti memiliki manhaj tersendiri yang berbeda dari manhaj Rasulullah, manhaj as-salafus saleh itu terjadi. Hakikat hakiki terjadi baik itu berdasarkan kajian hadis-hadis keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau berdasarkan kajian para ulama terhadap kondisi kaum muslimin. Manhaj, manhaj yang ada di kalangan kaum muslimin yang berseberangan dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama, hakikat perpecahan ini kita lihat diisyaratkan diisyaratkan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala secara sir diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu ayatnya qala Allah taala ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين Seandainya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Laja'alan nasa ummatan wahidah tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia ini umat yang satu. Tetapi sayangnya wala yazaluna mukhtalifin. Manusia ini senantiasa berselisih, berbeda paham. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya bahwa manusia senantiasa saja berselisih, berbeda pendapat. Dan termasuk di dalamnya seperti yang tadi kita isyaratkan, mereka-mereka yang menyimpang dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka-mereka yang selalu berselisih dan bisa dikatakan berselisihnya ini berbeda pendapatnya ini berbeda pendapat yang ekstrim Lalu berikutnya isyarat yang secara nyata secara jelas diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadinya perpecahan di dalam tubuh umat Islam, yaitu diantaranya sebuah hadis yang diriwayatkan melalui salah seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluha finnari illa millatan kata Rasulullah wa dan akan berpecah belah dan sekarang telah berpecah belah realita. Ummati ummatku ala salasin al milla terpecah ke dalam 73 golongan. Kulluha finnar. Seluruhnya golongan-golongan ini golongan sesat di dalam neraka illa millatan wahidah kecuali satu golongan kecuali satu kelompok hadis ini secara jelas secara zahir secara sahih memberitahukan kepada kita bahwa umat Islam kata Rasulullah ummati umatku itu menjadi sekte-sekte golongan-golongan yang mana golongan-golongan ini adalah sesat menyimpang dari manhaj yang benar dan manhaj yang benar dikatakan oleh Rasulullah hanyalah satu. Ini secara tegas. Dan hadis-hadis ini seperti dikaji salah satunya oleh Syekh Salim di dalam kitabnya. Dikatakan bahwa hadis-hadis berkaitan dengan perpecahan umat, salah satunya seperti yang dibacakan tadi, itu sangat banyak jalur periwayatannya sehingga bisa dikatakan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang banyak periwayatnya. Hadis mutawatir. Oleh karenanya, secara ilmiah dari sudut pandang dalil berkaitan dengan perpecahan umat ini adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan karena banyaknya yang meriwayatkan banyaknya riwayat berkaitan dengan perpecahan umat ini sehingga mencapai derajat mutawatir Lalu di dalam kehidupan nyata kaum muslimin perpecahan ini juga wakil Waktu itu apa istilahnya? Realitanya seperti itu. Begitu. Sesuatu yang wakil. Bahkan bisa dikatakan bagaikan mentari di siang bolong dan telah menjadi pengetahuan kaum muslimin akan banyaknya ragam perbedaan sempalan di kalangan kaum muslimin bahkan di negara kita MUI sendiri merilis fatwanya berkaitan dengan adanya sempalan sempalan ini yang bahkan MUI mentahdir umat Islam agar berhati-hati dari kelompok-kelompok yang menyempal dari usul atau dari jalur utama Islam yaitu manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian berkaitan dengan perpecahan umat ini di pertemuan yang akan datang. Untuk sore ini saya cukupkan sekian dan semoga bisa diikuti, dipahami serta menjadi pegangan di dalam kehidupan berislam di dunia ini. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ya, demikian ikhwatul Islam pendengar radio dakwah Sunnah FM di manapun Anda berada pada umumnya dan e, para peserta siar pada khususnya demikian uh, kajian kita tentang manhaj dengan bab e, firqah tadi Ustaz sudah e, menyampaikan penjelasannya dan berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab tapi sebelumnya Anda akan menyimak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini Asuna. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata ya ikhwan, sangat kikir kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruah kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendam, Untuk menyakiti kaum muslimin? Sudah, Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah hamba Allah Radio Dakwah Salafiyah Al-Sunnah wal Jamaah Radio Dakwah Sunnah Para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka maksud dengan cinta? Setelah kita utarakan maksud kita dengan cinta, yaitu cinta yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah, apa yang dimaksud oleh banyak orang tentang cinta? Maka kita katakan, mereka mengatakan bahwa cinta itu buta. Cinta itu adab. Cinta itu adalah pandangan pertama. Mereka mengatakan bahwa cinta adalah hubungan nista dan khalwat yang haram. Cinta bagi mereka adalah bermanis muka, berkata dusta, dan bertampang keren untuk dapat menjelat wanita. Cinta bagi mereka adalah pacaran. Cinta bagi mereka adalah hubungan di luar pernikahan. Cinta bagi mereka adalah perzinahan dan perselingkuhan. Cobalah lihat apa yang terjadi pada akhir zaman. Inilah saluran edukasi dan dakwah Islamnya. Radio Dakwah Sunnah. 90,3 MHz. Ikhwatul Islam Pendengar radio dakwah Sun FM di manapun Anda berada Berikut ini kami buka sesi tanya jawab bagi Anda eh, peserta siar kami persilahkan kami berikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anda untuk bertanya kepada Al-Ustaz mengenai materi yang telah disampaikan tadi Apabila Anda masih belum jelas mengenai eh, materi-materi yang telah disampaikan, Anda bisa menanyakannya melalui line telepon kami di 0231 Kami beri kesempatan ya. Sudah ada penelpon yang berusaha masuk, kita akan coba angkat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa? dengan nama Allah di Sandi. Uh, Ibu peserta siar Bu? Iya. Uh, nomor berapa Bu? Aku saya lupa Pak nomornya. Oh begitu ya? Iya. Ya silahkan Bu. Uh, Pak saya apa saya, saya mau nanya kalau uh, saya nggak pernah salah dengar ya tak pernah saya nonton di acara hmm, tausiah di TV ada yang benar uh, eh, yang betul yang mana ya Pak Ustadz? Soalnya saya pernah dengar kalau 73 golongan itu yang uh, Ustadz yang TV itu bilang kalau mamanya yang 73 itu semuanya masuk surga kecuali satu yang masuk neraka sedangkan tadi Ustadz kan bilang yang 73 iya. masuk neraka yang satu surga gitu ya. terima ya. kasih ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang bagus berkaitan dengan keterangan perpecahan dari kalangan di kalangan kaum muslimin dari sudut pandang hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu atau uh, dari sumber hukum dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana disampaikan bahwa ada yang menyampaikan berkaitan dengan perpecahan di kalangan kaum muslimin ini yang mana disebutkan kaum muslimin berpecah ke dalam 73 golongan Lalu kelanjutan dari keterangan tersebut disampaikan bahwa yang dari 73 golongan itu kesemuanya masuk surga kecuali satu jadi yang banyak masuk surga lalu yang satu masuk neraka maka kita sampaikan di sini bahwa keterangan tersebut atau nukilan tersebut bisa dikatakan sebagai nukilan yang terbalik atau maklub terbalik dari keterangan yang sebenarnya karena di dalam hadis-hadis Rasulullah yang salah satunya adalah perlu saya sampaikan yaitu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taftariqu ummati ala wa 73 milla kulluha fin nari illa millatan wahidah Artinya yaitu bahwa umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan, simpalan, kelompok, firqa Keseluruhannya finar di dalam neraka. Secara jelas disebutkan kulluha finnar Lalu kelanjutannya illa dikecualikan di istisna yang menunjukkan kebalikan dari apa yang difoniskan yaitu difoniskan di neraka keseluruhannya lalu dikecualikan satu yaitu milatan wahidah kecuali satu golongan maka dengan hadis ini sudah jelas bahwa apa yang dinukil disampaikan oleh penanya menukil dari apa yang dia dengar itu kebalik atau terbalik dari apa yang terdapat di dalam hadis bahkan atau dikatakan hadis-hadis dan dengan ini maka sudah jelas tidak ragu lagi bahwa yang benar adalah perpecahan di kalangan kaum muslimin terjadi berdasarkan hadis sebanyak 73 golongan dan 72 masuk ke neraka atau sesat dan satu golongan adalah golongan yang benar wallahu taala a'lamu hakikat ahlu sunnah wal jamaah. Adapun dari segi rincian pembahasan, bolehlah kita bagi menjadi beberapa beberapa pembahasan, beberapa materi. Di antaranya, yang pertama akan kita lihat ta'rif ahlu sunnah wal jamaah atau ta'rif ahli sunnah wal jamaah definisi atau pengertian dari ahlu sunnah wal jamaah yang kedua yang kedua Kenapa disebutkan atau dipakai istilah ahlus sunnah wal jamaah? Ketiga, ketiga nama-nama lain atau istilah-istilah lain yang sepadan atau Eh, sinonim dari ahlus sunnah wal jamaah. Nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Lalu yang keempat, pembahasan yang keempat, inti dakwah ahlus sunnah wal jamaah. inti dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Itu insya Allah antara beberapa materi yang akan kita soroti berkaitan dengan pembahasan hakikat ahlus sunnah wal jamaah. Baiklah, kita sekarang menginjak kepada pembahasan yang pertama berkaitan dengan definisi atau takrif dari ahlus sunnah wal jamaah. Sebelumnya, kita lihat penggunaan istilah ahlus sunnah wal jamaah berkaitan dengan pengertian ini. Bahwa di dalam lingkungan syariat Islam secara umum, dunia Islam secara umum, penggunaan istilah ahlus sunnah wal jamaah dipakai untuk dua penggunaan. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah atau ahlus sunnah dipergunakan untuk istilah yang bersifat umum. Yang kedua, ahlus sunnah dipergunakan untuk penggunaan yang lebih khusus. Apa itu penggunaan istilah ahlus sunnah yang lebih yang umum dan penggunaan istilah ahlus sunnah yang khusus? Kita lihat yang pertama yang bersifat umum ahlus sunnah dipergunakan sebagai istilah yang membedakan dari kelompok yang berseberangan dengan ahli sunnah dari golongan syiah. Jadi secara umum, dalam kategori umum, ada dua kelompok besar, yaitu ahlu sunnah dan syiah. Maka penggunaan kalimat ahlu sunnah ini kebalikan dari syiah. Maka semua golongan selain syiah itu disebut ahlus sunnah. Inilah penggunaan ahlus istilah ahlus sunnah secara umum. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digunakan secara khusus dalam lingkungan yang lebih khusus. Yaitu ahlus sunnah wal jamaah dipergunakan di dalam lingkungan yang membedakan dari kelompok-kelompok yang mengikuti manhaj-manhaj yang menyimpang. Baik itu Syiah itu sendiri ataupun kelompok-kelompok sempalan lainnya yang keluar dari jalur mengikuti manhaj para sahabat dan yang mengikuti mereka secara baik atau katakanlah mengikuti kebid'ahan, kebid'ahan hawa nafsu. Maka dalam penggunaan yang lebih sempit ini, ahlus sunnah wal jamaah akan kita soroti lebih dalam yang pertama dari segi definisi. Al-Sunnah wal Jamaah terdiri dari dua kalimat, dua kelompok kalimat, yaitu Ahlus Sunnah dan Al-Jamaah. Ahlus Sunnah dan al-jamaah. Atau katakanlah ahlu sunnah dan ahlul jamaah. Ahlus sunnah, ahlu, katakanlah ahli. Ahlus sunnah, ahli sunnah. Maka ahli sunnah, katakanlah dalam bahasa kita, kalau diterjemahkan secara bebas, yang perhatian dengan sunnah. Begitu. Lalu apa itu sunnah? Maka yang dimaksud sunnah di sini, yaitu sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, sunnah dalam lingkungan manhaj. Begitulah. Sunnah dalam lingkungan syariat Islam secara umum bukan makna sunnah dalam lingkungan fikih atau usul fikih. Maka ahli sunnah itu perhatian dengan sunnah, komitmen dengan sunnah. Lalu ahlul jamaah yaitu dari kalimat al-jamaah. Al-jamaah artinya bersatu. Begitu. Jadi ahli sunnah juga ahli jamaah. Ahli bersatu. Perhatian dengan sunnah, komitmen dengan sunnah, komitmen juga dengan persatuan. Dari sedikit singgungan berkaitan dengan kata-kata pembentuk dari kalimat ahlu sunnah wal jamaah, maka kita bisa memahami definisi ahlus sunnah wal jamaah itu tiada lain memang seperti yang disebutkan di dalam modul halaman 112 lebih rincinya kurang lebih seperti itu ahlus sunnah wal jamaah yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab yaitu Al-Quran juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan apa yang menjadi ajaran dan kesepakatan para sahabat dan tabiin serta para pengikut mereka yang setia hingga akhir zaman. Kurang lebih seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam koridor pemahaman para as-salafus soleh yaitu para sahabat, tabi'ut tabi'in dan pengikut-pengikut mereka yang setia sampai akhir hayat sampai yaumul kiamat juga Dari segi definisi, seperti itu ahlu sunnah wal jamaah. Karenanya, ahlu sunnah wal jamaah ini adalah sebuah istilah yang hak, sebuah julukan yang benar yang dipergunakan oleh para ulama yang digunakan untuk membedakan dari kelompok-kelompok yang menyimpang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam manhaj para salafus saleh, para sahabat dan tabi'ut tabi'in membedakan dari mereka-mereka yang merintis metode sendiri dalam arti tidak komit komitmen dengan manhaj salafus saleh, manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dan para pengikut mereka. Oleh karena itu, ini dikatakan dalam ruang lingkup yang lebih khusus selain membedakan dari kelompok Syiah juga membedakan dari manhaj-manhaj lain yang dikatakan oleh para ulama sebagai menyimpang dari garis manhaj salafus saleh karena memiliki pegangan-pegangan ataupun pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, kaidah-kaidah yang bertentangan dengan jalannya atau manhajnya para sahabat, dan yang mengikuti mereka secara baik. Lalu, dilihat dari segi definisi ini, maka kita ketahui bahwa ahlus sunnah wal jamaah dengan tegas, dengan yakin, bahwa dia bukanlah sebuah organisasi, bukanlah sebuah institusi, tetapi dia sebagai sebuah manhaj yang semestinya diikuti oleh seluruh orang yang hendak berislam secara baik dan benar, hendak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala karena ahlu sunnah wal jamaah adalah istilah untuk manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sekaligus dari sisi ini maka sebetulnya bukanlah sesuatu yang penting dan mendasar sebuah organisasi itu. Karena di dalam berislam yang terpenting bukanlah organisasinya. Karena organisasi itu adalah wadah yang tak sedikit justru wadah ini terlalu mengikat seseorang bahkan tak sedikit lagi yang mengikat secara paksa dari segi dari segi uh, dustur dari segi dustur dari segi undang-undang memaksa pengikutnya harus mengikuti garis organisasi tersebut padahal itu hanya sebuah wadah yang harus diikuti itu bukan wadahnya tetapi manhaj alusunawal wal jamaah secara hakiki manhaj Rasulullah, manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Adapun organisasi adalah wadah yang dibikin manusia, digerakkan oleh manusia apabila sejalan dengan manhaj Rasulullah, manhaj para sahabat ahlan wa sahlan bisa diikuti. Tetapi apabila tidak sesuai apapun keputusannya, apapun kesepakatannya, apapun itifaknya di antara para pengurus, maka itu tidak berlaku harus diikuti oleh kaum muslimin, oleh para pengikutnya, baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar. Karena yang harus diikuti secara mengikat adalah ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila lebih dekat kepada sunnah ajaran-ajarannya, apabila mendekati ataupun dari segi kebenaran hak yang dibawa maka diikuti apapun organisasinya apapun eh, wadahnya ini dari satu sisi berkaitan dengan hakikat ahlus sunnah wal jamaah Sisi lainnya, yaitu berkaitan dengan takrif dan hakikat ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah wal jamaah yaitu bahwasanya kaum muslimin hendaknya secara benar-benar mengerti hakikat dari ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena ahlu sunnah wal jamaah itu bisa diklaim oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menghalangi siapapun mengklaim ahlu sunnah wal jamaah. Karena tidak ada seseorang yang mempatenkan dari istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak terdaftar di kehakiman. Kalau paten itu di kehakiman. Yeah. Di kehakiman istilah ahlus sunnah wal jamaah yang dibawakan oleh para ulama semenjak dahulu. Sehingga siapapun bisa mengklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi satu hal yaitu bahwa bukanlah yang terpenting dari ahlu sunnah wal jamaah ini adalah klaim, bukan. Tetapi bagaimana pengamalannya dari konsekuensi istilah ahlu sunnah wal jamaah ini. Silahkan siapapun mengibarkan bendera dengan bendera ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi bagaimana realitanya? Adakah komit itu terdapat di dalam gerakan tersebut? terhadap as-sunnah dan jamaah di atas as-sunnah. Ini yang harus termasuk sisi kedua yang patut dicermati. Karena pada kenyataannya bisa saja ketika tidak ada yang menghalangi untuk mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Mereka-mereka yang kenyataannya tidak perhatian dengan sunnah, dengan mana Rasulullah juga mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Maka seorang muslim tidaklah mengeluhkan si ini si itu mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia mujtahid, dia soson-soson, dia bersemangat untuk menggali apa itu hakikat dari ahlus sunnah wal jamaah dan seperti tadilah hakikat dari ahlus sunnah wal jamaah dari segi definisi. Maka berikutnya akan kita lihat kenapa disebutkan atau dipakai istilah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kita lihat bahwa disebut dengan ahli sunnah wal jamaah karena perhatian dengan dua istilah yaitu as-sunnah al dan al-jamaah, maka sebagaimana di, disebutkan di dalam salah satu referensi, kala Syekh rahimahullahu taala, fa ahlu sunnati wal jamaati hum ahlu sunnati li'annahum tamassaku bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam وهديه واكتفوا طريقته باطنا وظاهرا في الاعتقادات والأقوال والأعمال Yang pertama, bahwa ahlu sunnah wal jamaah mereka dijuluki sebagai atau diberi istilah sebagai ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamasaku bisunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mencukupkan dengan manhaj Rasulullah dan para sahabatnya tentu saja yang mengikuti Rasulullah dengan baik secara batin, secara zahir di dalam berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan segala yang berkaitan dengan ajaran Islam. Inilah sebabnya mereka disebutkan eh, disebut atau dijuluki dengan ahlus sunnah karena berpegang dengan sunnah. Dan ini sejalan dengan prinsip yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti disebutkan dalam salah satu hadisnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Wa uddu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha wa uddu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah oleh kalian sunnah tersebut dan gigitlah kuat-kuat dengan geraham. Ini spirit dari manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan kepada umatnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya Ridwanullahi alaihim ajmain dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan yang mengikuti mereka yang sebendera dengan mereka satu payung dengan mereka satu poros dengan mereka satu rel dengan mereka termasuk sampai hari ini berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, senantiasa perhatian dimanapun, kapanpun, siapapun, apapun organisasinya. Dan bahkan itu salah satu ruh dari pergerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang kedua, dikatakan ahlus sunnah wal jamaah dari sisi al jamaah قال الشيخ رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى وأهل السنة والجماعة هم الجماعة التي يجب اتباعها li'annahum ijtama'u 'alal haqqi wa akhadhu bihi wa li'annahum yajtami'una da'iman 'ala a'immatihim wa السنة jihadi wa 'ala sunnati wal dan ahlu sunnah wal jamaah mereka itu adalah al ah al jamaah atau ahlul jamaah karena mereka itu senantiasa berpegang teguh bahu-membahu bersama-sama untuk senantiasa di atas al-haq yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka senantiasa bersatu di atas al-haq. Dan inilah yang diinginkan termasuk bagian dari spirit gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-jamaah senantiasa berpegang teguh dengan al-haq di atas al-haq. Makanya kata Ibnu Mas'ud Abdullah Ibnu Mas'ud rahimahullah kata radhiyallahu an dikatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu yang sesuai dengan al-haq yang seiring dengan al-haq, yang berpegang teguh di atas al-haq, yang komitmen dengan al-haq, walau engkau itu cuma satu orang. Itulah al-jamaah. Karenanya mereka yang mengikuti manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya perhatian dengan itu, maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kebalikannya dari itu adalah mereka-mereka yang tidak perhatian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatian dengan hal-hal yang diada-adakan, akhirnya menyimpang dari jalan Rasulullah. Tak heran apabila istilahnya adalah kelompok yang kebalikan dari ahlu sunnah wal jamaah atau istilahnya ahlul bid'ah wal firqa. Ahlul bid'ah wal furqa. Atau perhatiannya dengan kebid'ahan dan berpecah atau menyimpang dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sekelumit berkaitan dengan hakikat dari ahlus sunnah wal jamaah yang patut diketahui oleh kaum muslimin dan insya Allah sedikit dari dari inti ahlu sunnah wal jamaah atau pergerakan ahlu sunnah wal jamaah akan kita singgung beserta pembahasan nama-nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah di pertemuan yang akan datang supaya bisa lebih memberikan gambaran agak lebih luas berkaitan dengan pergerakan ahlu sunnah wal jamaah dari mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Walaupun tentu saja tidak bisa lebih terperinci karena keterbatasan waktu dan juga terikat dengan beberapa materi yang sudah tersajikan di modul yang di yang menjadi acuan kajian kita. Ya. Tetapi walaupun bagaimana hmm. hal-hal yang penting apabila tidak terdapat di modul akan diusahakan untuk dihadirkan di majelis kita insyaallah taala dan untuk pertemuan sore kali ini hmm. dicukupkan sekian dari saya. Aku lu qouli hadza wa li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur